Bismillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala Al-mudafu ila ya'il mutakallimi Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau masuk ke dalam pembahasan terakhir dari idhofah yaitu al mudhofu ila ya ilmu takallimi yaitu idhofah kepada ya mutakallim atau susunan idhofah di mana mudhof ilaihinya itu berupa ya mutakallim Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai al-qaidatul ammatu fi hadzal babi. Kaidah umum yang berlaku bagi pembahasan ini, yaitu pembahasan idhofah kepada ya mutakallim. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-420 sampai bait yang ke-423. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan akhirama ma lil yaksir idza lam yakum mu'tallan karamin wa qadha. Kasrohkanlah akhir dari kata yang diidofahkan kepada ya mutakallim ya atau kasrohkanlah akhir dari kata yang menjadi mudof ketika mudof ilaihinya itu berupa ya mutakallim. Kapan itu? Idza lam yakum mu'tallan. Jika mudofnya itu bukan berupa isim yang mu'tal. Ya, isim yang mu'tal. Beliau memberikan contoh mengenai isim yang mu'tal ini, yaitu ka romin, seperti kata romin. Romin ini isim fa'il dari roma. Artinya orang yang melempar. Wa qadha. Ya, kemudian qadha di sini itu ya nanti itu seperti kotoran yang ada di mata. Au yaku kabnaini wa zaidaini fadhi hal ya ba'du fathuha tudhi. Kemudian ini sama idza lam yaku kabnaini wa zaidaini. Ya, asalnya itu akhir kata yang diidofahkan kepada yang mutakallim itu dikasrohkan. Ya, kecuali jika dia itu berupa mu'tal atau kecuali jika dia itu berupa seperti ibnaini maaf zaidina ya au yaku kabenaini wa zaidina fadhi jami'u hal ya ba'du fathu hakhtudhi ya au yaku kabenaini wa zaidina fadhi jami'u hal ya ba'du fathu hakhtudhi ya atau selama mudhofnya itu tidak seperti ibnaini ya ibnaini berarti menggambarkan isim yang muthanna ya, dua anak laki-laki. Wa Zaidina, dan juga tidak seperti Zaidina. Zaidina itu berarti menggambarkan jamak mudzakkar salim. Ya, banyak Zaid. Kemudian fadhi jami'u halya ba'du fathuha uhtudhi. Maka untuk kedua contoh ini yaitu isim yang musanna dan jamak mudzakkar salim itu kalau diidofahkan kepada ya mutakalim, maka yaknya itu dibaca fathah. Ya, jadi dibaca fathah, uhtuzi, nanti itu maksudnya diikutkan. Wa yafihi ya fihi wal wawu wa in wawin dhumma faksirhu yahun. Kemudian beliau masih membahas mengenai musanna dan jamak mudzakkar salim. Itu kalau ada ya, ya kalau ada ya yang ada di akhir dari mudhofnya. Ya seperti di tadi di isim yang musanna atau jamak mudzakkar salim atau mungkin seperti isim yang manqus akhirnya ya itu diidhofahkan maaf diidghamkan kepada ya mutakalim karena akhirnya ya ya kemudian disukun kemudian di tambah dengan ya mutakalim, maka itu diidghamkan, nanti dibaca tasdid. Kemudian ada wawu di situ. Kalau akhir dari wa, akhir dari mudhofnya itu juga wawu, seperti misalnya di jamak mudzakkar salim, maka nanti itu juga diidghamkan kepada ya mutakalim. Tapi apa wa in ma qabla wawin dumma faksirhu yahun atau ini pembahasan yang lain. Berarti kalau tadi kalau wawu diidghamkan kepada ya mutakalim itu wawunya berubah menjadi ya dulu baru kemudian diidghamkan kepada ya mutakalim. Kemudian wa in ma qabla wawin dumma faksirhu yahun. Kemudian kalau misalnya yang sebelum wawu itu adalah huruf yang dhammah maka bacalah dengan kasroh. Yang tadinya dhammah itu bacalah dengan kasroh. Ya, mengapa yahun? Supaya lebih mudah diucapkan. Wa alifan salim wa fil maksuri'an hudailin, hudailinin qilabuha ya'an hasan. Kemudian beliau mengatakan salim alifan. Ya, kalau akhir dari mudhaf itu berupa alif, ya seperti musanna yang marfu, ya atau nanti maksur, maka biarkanlah. Ya biarkanlah tetap menjadi alif kalau misalnya diidofahkan kepada ya mutakallim. Kemudian wafil maksuri an hudailin inqila buhayaan hasan. Akan tetapi menurut dialek Bani Hudail atau kabilah Hudail, itu pada isim yang maksur, itu alif itu dapat berubah menjadi ya yang menurut kabilah Hudail atau dialeknya kabilah Hudail. Nah, kita nanti akan membahas keempat bait ini. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan keempat bait ini. Beliau mengatakan, Hadal faslu ma'qudun li ahkami idafatil ismi ila ya'il mutakallimi." Ya, beliau mengatakan bab ini atau pasal ini itu didatangkan untuk menjelaskan hukum-hukum idhofah suatu isim kepada ya mutakallim. Jadi ini khusus membahas mengenai idhofah isim kepada ya mutakallim. Kemudian beliau melanjutkan wa ufridat fi bahfin mustaqillin. Nah, sebelumnya itu kan idhofah itu sudah dibahas pada bab idofah. Nah, di sini idofah kepada ya mutakalim itu dipisahkan dengan pembahasan yang tersendiri. Ya, kita melihat tadi ada al ila ilaya ilmu takalimi, berarti dipisahkan babnya untuk pembahasan yang tersendiri. Mengapa li'annaha laha ahkaman khosotan fima yata'allaku bil ya'i karena pada idofah kepada ya mutakalim ini, itu terdapat hukum-hukum yang khusus yang berkaitan dengan ya, ya berkaitan dengan ya mutakalim. Wa ma yata'allaqu bi akhiril mudhafi dan juga hukum-hukum khusus yang berlaku untuk akhir kata yang menjadi mudhafnya. Kemudian fal qa'idatul 'ammatu fi hadzal babi wujubu kasri akhiril mudhofi lil Ya, kemudian beliau menjelaskan maka kaidah umum yang berlaku untuk pembahasan ini itu bahwa wajib dikasrohkannya akhir huruf yang menjadi mudhof ketika diidhofahkan kepada ya mutakallim. Kenapa wajib dibaca kasroh? Karena lil munasabati karena kesesuaian atau kecocokan kasroh terhadap ya. Ya, misalnya di sini contohnya kitabun, ya kitabun. Kitabun itu ketika diidhofahkan kepada ya mutakallim itu baknya dibaca kasroh menjadi kitabi kitabi. Mengapa baknya dibaca kasroh? Karena yang sesuai dengan ya mutakalim ya kasroh. Kalau di, tetap dibaca marfu ya, domah misalnya, menjadi tidak sesuai kita bui. Ya, kita bui ya, menjadi tidak sesuai dan tidak mudah diucapkan. Maka hukum asalnya itu dibaca kasroh, wajib dibaca kasroh. Kemudian wabina u ya takalimi wujubu bina'i berarti wa bina'i ya ilmu takallimi ala sukuni. Ya. Kemudian hukum asalnya, kaidah umumnya, itu juga wajib memabernikan ya mutakallim dengan sukun. Ya kita bi, ya kita bi. Nah, ya mutakallimnya itu mabni dengan sukun. Atau awil fathi. Atau bisa juga mabni dengan fathah. Nanti akan ada contohnya fi mahalli jarrin yang ya mutakallim itu menempati kedudukan majrur sebagai mudhafun ilaihi. Wa yadkhulu fi dzalika al-mufradus sahihu. Dan yang masuk ke dalam kaidah umum ini itu adalah isim yang mufrad yang sahih. Ya, isim yang mufrad yang sahih. Ya, isim yang menunjukkan mufrad yang dia itu sahihul akhiri. Huruf akhirnya itu adalah huruf sahih. Ya, bukan huruf mu'tal. Bukan alif, bukan wawu, bukan ya. Nah, contohnya apa? Isim mufrad yang sahih itu ka gulamin wa kitabin. Contohnya adalah gulamun dan kitabun. Gulamun dan kitabun itu akhir hurufnya itu huruf sahih. Ya, ada mim dan ada juga ba. Yang gulam itu anak laki-laki atau budak laki-laki. Kita pun itu buku. Nahwu contohnya, kita bi jadidun. Kita bi jadidun. Buku saya baru. Maka tadinya kita alkitabu jadidun ya atau kitabun jadidun ya alkitabu jadidun buku tersebut baru itu kan marfu sebagai mubtada. Akan tetapi ketika diidofakan kepada ya mutakallim, kitabi, ya, maka bak di situ wajib dibaca kasroh. Karena itulah yang sesuai dengan ya mutakallim. Kemudian di sini wal mufradu syabihu bis sahihi. Ya wa yadkhulu fi dzalika juga wal al mufradu syabihu bis sahihi dan yang juga masuk ke dalam kaidah umum ini itu adalah isim mufrad yang menyerupai sahih. Ya, yang menyerupai sahih. Artinya apa sebetulnya? Huruf akhirnya itu huruf illah. Ya, huruf akhirnya huruf illah. Akan tetapi dia menyerupai sahih. Apa itu? Wa huwa ma akhiruhu wawun au ya'un qablaha harfun sakinun. Yaitu suatu kata yang sebetulnya akhirnya itu huruf wawu atau huruf ya. Berarti di sini hurufnya huruf illah. Seolah-olah ini adalah isim mu'tal. Akan tetapi huruf sebelumnya itu disukunkan. Ya, diberi harokat sukun atau disukunkan, dibaca sukun. Maka yang seperti itu disebut dengan asyabihu bisahihi. Walaupun huruf akhirnya itu illah, tetapi itu serupa dengan isim sahih. Mithlu contohnya dalwun. Ya dalwun timba, ya kan? Wawu akhirnya tetapi lam sebelumnya disukunkan. Kemudian sofwun murni. Maka juga sama akhirnya wawu tetapi fa-nya di situ itu sukun. Saqyun irigasi pengairan. Akhirnya ya di situ, tetapi kofnya di situ disukunkan. Kemudian ada juga uh, ini zabiyun, ya zabiyun, zabiyun itu ya seperti rusa ya sejenis rusa, antilop seperti itu. Nah, itu ya-nya itu akhirnya itu ya, tetapi baknya di situ dibaca sukun. Maka yang seperti ini itu disebut sebagai isim yang serupa dengan isim sahih. Walaupun akhirnya itu huruf illah. Contohnya apa? Saqi, saqi. Ya, saqi almaa bisa juga atau saqi yilmaa atau saqi yalmaa itu juga bisa. Min talwi fihi thawabun 'azimun. Maka di sini yang menjadi fokus adalah sakai dan dalwi. Sakai dan dalwi. Maka ya dan wawu yang di akhir itu dibaca kasroh. Ya. Maka di sini maksudnya saya mengairi ya atau iri pengairan saya, saya mengirigasi air dari timbaku itu di dalamnya itu terdapat kebaikan atau pahala yang besar. Ya, tetapi yang jadi fokus adalah sakai dan dalwi. Kemudian kama yadkhulu fi dzalika jam'ut taksiri. Dan yang juga masuk ke dalam kaidah umum ini itu adalah jamak taksir. Ya, jamak taksir. Tapi apa? Idza kana sahihal akhiri. Kalau jamak taksirnya ini itu sahih akhir atau huruf terakhirnya itu berupa huruf sahih. Contohnya apa? Mithlu tulabin kutubin. Ya, seperti tulab Itu akhirnya ba. Berarti huruf sahih. Ya, para pelajar. Kemudian kutubin, buku-buku. Itu juga akhirnya ba, huruf sahih. Nahwu contohnya. Kutubi murattabatun. Ya, kutubi murattabatun. Kitab-kitabku itu tertata dengan rapi. Maka kutubi di sini baknya dibaca kasroh karena diidofahkan kepada ya mutakallim. Kemudian wajam wajam'ul mu'annafis salimi. Ya. Ada yang baca asalimu, as ada yang baca asalimi. As Kalau mengikuti penulis kitab ini membaca jam'ul mu'annafi asalimi. As nah, di sini yang masuk juga dalam kaidah umum ini itu juga jamak mu'annaf salim. Ya. Tetapi ya sama selama akhirnya itu adalah sahih sahih huruf sahih. Contohnya apa? Mithlu akhawatun, para saudari, ammatun, para bibi, banatun, para uh, anak perempuan. Nahwu contohnya azuru ammati wa asilu akhawati saya menziarahi atau mengunjungi para bibiku dan saya menyambung eh, hubungan silaturahim kepada para saudariku. Maka perhatikan ammati dan akhwati itu semua huruf akhirnya yaitu tak di situ itu dibaca dengan kasroh mengikuti kaidah umum. Nah, kemudian beliau melanjutkan wal qaidatu fi i'rabi ma taqaddama. Kemudian kaidah yang berkaitan dengan i'rab dari cara membaca yang sudah dijelaskan sebelumnya. Itu adalah fi halatir raf'i ketika susunan tersebut, susunan idhofah tersebut itu menempati kedudukan rofa takulu engkau katakan innahu marfu'un bidommatin muqattaratin ala ma qablaya ilmu bahwa mudhof yang diidofahkan kepada ya mutakallim itu di i'rob seperti ini ya ketika rofa bahwa mudhof tersebut marfu dengan dommah yang ditakdirkan di atas huruf sebelum ya mutakallim ya jadi walaupun dibaca kasroh tetapi itu takdirnya ada dommahnya. Ya, marfu dengan dommah yang ditakdirkan di atas huruf yang dibaca kasroh tadi, yang terletak sebelum ya mutakallim. Kemudian mana amin zuhuriha istighalul mahalli biharokatil munasabati. Dan yang menghalangi tampaknya dommah, itu karena huruf tersebut sibuk dengan kedudukan yang sesuai dengan harokat. Ya tadi, karena ya mutakalim itu sesuainya dengan kasroh, maka karena huruf tersebut sudah sibuk dengan kasroh, dia tidak dapat menampakkan dhammah. Karena itu ditakdirkan. Kemudian itu tadi kalau rofa. Wa fi halatin nasbi, kalau kedudukannya itu nasob, fi ghairi jam'il muannatsis salimi ya tetapi untuk nasab yang selain jamak muannas salim taqulu engkau katakan mansubun bi fathatin muqaddaratin ila akhirih ya, mansub dengan fathah yang ditakdirkan sampai akhir tadi alama qabla ya'il mutakallimi ya sama kemudian tadi tapi ini kecuali jamak muannas salim nanti akan dibahas Amma fi halatil jarri, adapun untuk kedudukan yang majerur, ya, artinya ketika idofah tersebut majerur, fa imma antakula, ya maka ada lebih dari satu cara mengi'rob. Ya, bisa engkau katakan i'robnya majerurun bikas rotin muqaddaratin ila akhirihi. Ya majerur dengan kasroh yang ditakdirkan ya di atas huruf sebelum ya mutakalim bisa. Autakula ya atau engkau juga bisa mengatakan majerurun bil kasroti dhahirati. Majerur dengan kasroh yang tampak. Karena apa? Ya kasrohnya tampak Kita bi ya. Baknya itu misalnya min kita bi. Nah, di bak itu kan kasrohnya tampak. Ya, jadi bisa dibaca bisa di i'rab sebagai kasroh yang ditakdirkan, bisa juga kasroh yang tampak. Kemudian wahada ansabu wa aisaru li bu'dihi anit takallufi. Nah, ini mengi'rab dengan kasroh yang zahirah ini itu lebih sesuai dan juga lebih mudah. Ya, karena ini jauh dari takalluf, jauh dari mempersulit diri dalam mengi'rab. Karena kasrohnya itu ada. Kalau kasrohnya ada, kenapa harus di sebagai kasroh yang ditakdirkan? Ya, tetapi kedua cara meng itu bisa. Kemudian madama annal kasrota maujudatun fil lafzi. Ya kan selama kasrohnya itu ada di dalam lafat. Maka kenapa tidak di sebagai kasroh yang zohiroh. Ya, ini menurut beliau. Kita lihat catatan kaki ini ikhtaro hadza ibnu Malikin fit tashili wa syarhihi. Ya, bahkan pendapat ini itu adalah yang dipilih oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala. Ya, beliau memilih untuk mengi'rab idhofah seperti ini ketika majarur itu diirop sebagai uh, isim yang dia itu tanda majarurnya itu kasroh yang zahirah ya dalam kitab beliau At-Tashil dan syarahnya. Dapat dilihat di Al-Mujallad Al, eh, Al pada jilid ketiga, Safhata Thamanina wa Mi'ataini, halaman 280, dan juga Safhata Ikhda wa Thamanina wa Mi'ataini, dan juga halaman 281. Kita kembali ke atas. Kemudian ya'u ya adapun ya fahiya domirun mutasilun. Ya ya mutakallim itu adalah domir yang mutasil. Mabniyun ala sukuni awil fathi. Yang mabni dengan sukun atau mabni dengan fathah. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi kama taqaddama. Yang menempati kedudukan majarur sebagai mudhaf ilaih seperti yang telah berlalu penjelasannya. Nah, itu tadi kaidah umum. Kemudian kita masuk ke mayustathna minal qaidatis sabiqati. Nah, ada kondisi yang dikecualikan dari kaidah umum yang telah dijelaskan tadi. Kalau kaidah umumnya itu huruf sebelum ya mutakallim itu selalu dibaca kasroh. Tetapi ada yang dikecualikan dari kaidah tersebut. Apa saja itu? Wa yustathna min hadhil qa'idati arba'u masa'ila. Nah, dikecualikan dari kaidah umum ini, itu ada empat permasalahan. Yajibu fiha taskinu akhiril mudhofi. Yang pada saat itu wajib untuk mensukunkan akhir dari mudhof. Wabina uya ilmutakallimi alal fathi faqat. Fi mahalli jarrin. Dan juga wajib memabenikan yaknya itu dengan fathah. Artinya yaknya dibaca fathah. Fathah saja. Dan menempati kedudukan majerur. Nah ini kondisi-kondisi yang dikecualikan. Almas alatul ula, permasalahan yang pertama atau kondisi pertama di mana tadi idhofah ini dikecualikan dari kaidah umum itu adalah al-maqsuru yaitu ketika mudofnya berupa isim maksur. Apa itu isim maksur? Ya, maksur ya yang akhirnya itu alif maksurah. Nahwu contohnya apa? Fatan. Ya, fatan, pemuda. Itu kan akhirnya ada alif lazimah. Ya, ada alifnya. Kemudian hudan. Hudan itu petunjuk, itu juga akhirnya itu adalah alif lazimah. Ya, alif yang berbaring. Wa hukmuhu anna akhirahu wajibus sukuni. Maka khusus ketika mudhafnya maksur, itu huruf akhirnya wajib disukunkan. Kalau kalau hukum asal tadi kan wajib dibaca kasroh. Nah di sini wajib dibaca sukun. Mengapa wajib dibaca sukun? Li anna akhirahu alifun. Karena huruf akhirnya alif. Alif itu tidak bisa diberikan harokat. Ya, alif itu tidak bisa diberikan harokat. Jadi pasti dibaca sukun. Kemudian waliya'a wajibatul eh, atau waliya'u. Waliya'u wajibatul fathi. Ya, kemudian hu, atau hukmuhu anna annal ya'a atau ya'a saja ya. Walya'a wajibatul fathi. Dan hukumnya ya mutakalimnya itu wajib dibaca fathah. Mengapa? Lil khifati. Ya, karena itu yang lebih ringan untuk dibaca. Wattakhallusi minil ini. Dan juga untuk membebaskan dari pertemuan dua sukun. Ya, pertemuan dua sukun itu tidak mungkin dalam membaca uh, tulisan Arab, tidak mungkin. Nah, untuk melepaskannya itu biasanya diberikan harokat. Nah, dalam hal ini harokatnya itu adalah fathah. Watabakol alifu. Maka alif itu dibiarkan, tetap ada. Ya, artinya tetap dalam bentuk alifnya. Illa inda Hudailin. Nah, kecuali menurut dialeknya kabilah huzail. Ya, kecuali uh, eh, mengiku, uh, eh, kalau menurut huzail itu apa? Fatuqlabu ya'an. Pada saat itu alif itu diubah menjadi ya. Ya, alif diubah menjadi ya menurut dialeknya orang-orang Hudzail. Waktu tudghamu fi ya'il mutakallimi. Ya, wa tudghamu fi ya'il mutakallimi. Kemudian kalau ya-nya, maaf, alifnya diubah menjadi ya menurut Hudzail tersebut, menurut dialeknya orang-orang Hudail, maka alif yang berubah menjadi ya itu diidogomkan kepada ya mutakallim. Takulu engkau katakan, um, hudaya khairu tariqin li najati. Hudaya khairu tariqin li najati. Petunjuk yang aku miliki itu merupakan jalan terbaik bagi keselamatanku. Maka perhatikan huda, ya ternyata hudan. Kemudian diidofahkan kepada yak mutakalim. Menjadi apa? Hudaya. Ya hudaya. Tadinya alif lazimah, alifnya dibiarkan namun ditulis tegak di situ, ya. Kemudian sukun ya, huda ya, sukun alifnya. Kemudian ya-nya di situ dibaca dengan fathah, ya menjadi hudaya. Ini adalah cara membacanya jumhur atau mayoritas orang Arab. Wa ala lughati Hudailin. kalau mengikuti dialeknya orang-orang hudail, ya Bani hudail, maka dibaca apa? Hudayya khairu tariqin linajati. Sama petunjuk yang aku miliki merupakan jalan terbaik bagi keselamatanku. Maka di sini ya, ya perhatikan ini tadinya huda ya. Nah, alifnya itu diubah menjadi ya, menjadi kemudian diidghamkan kepada ya mutakallim menjadi hudayya. Ya, hudayya. Kemudian qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman an Musa alaihi salamu. Ya, menghikayatkan ucapan dari Nabi Musa alaihi salamu. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala hiya asaya. Qala hiya asaya. Musa berkata, ini adalah tongkatku. Maka aso di sini, ya tadinya ason, ya di situ e, diidofahkan kepada yak mutakalim. Maka alifnya dibiarkan, ya kemudian yaknya dibaca dengan fathah. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-162 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Ya katakanlah sesungguhnya salatku Kemudian ibadah dan ibadahku dan hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rob semesta alam. Ya, maka perhatikan solati di situ sahih akhirnya, maka taknya dibaca kasroh. Kemudian wanusuki itu um, juga sahih akhirnya, maka kafnya diwajib dibaca kasroh. Nah di sini kemudian ada mahyaya. Mahyaya. Nah, mahyaya itu adalah uh, isim maksur. Maka di sini ya mutakallimnya dibaca fathah, kemudian alifnya dibiarkan. Kemudian ada penjelasan tambahan di situ, faqad al jumhuru wa mahyaya bi Maka sungguh para ulama kiroah, mayoritasnya, ya mayoritas dari para ulama kiroah, itu membaca mahyaya dengan memfathahkan ya mutakallim. Ya. Tetapi apa wa Nafi'un al-Madaniyu ya dan akan tetapi Nafi' al-Madani beliau minas sab'ati beliau juga salah seorang ulama kiroah yang tujuh bi khulfin an warshin ya akan tetapi yang diriwayatkan oleh warsh karena yang meriwayatkan um, riwayatnya Nafi' ini ya kalau tidak warsh ya kolun yang masyhur seperti itu. Nah, tetap uh, kalau bacaan Nafi' dari yang diriwayatkan warsh ini itu membacanya dengan biiskaniha dengan mensukunkan yaknya ya mahyai ya seperti itu atau mungkin yang mendalami kiroah yang lebih paham cara membacanya tetapi intinya dibaca sukun tidak dibaca dengan fathah ya, kita lihat catatan kaki ya unzur ini dapat dilihat di ya al-kashfu ya, al-mujallad al-awwala pada jilid pertama safhata tis'in wa khamsina wa arba'i mi'atin pada halaman 459. An-Nashru juga pada An-Nashr, Al-Mujalladah Thaniyah, jilid kedua, Safhata Thalathin wa Sab'ina wa Mi'atin pada halaman 173, kemudian wa Safhata Tis'in wa Sab'ina wa Mi'atin dan halaman 179, wa Safhata Sab'in wa Sittina wa Mi'ataini dan halaman 267. Ya, ini kitab-kitab yang berkaitan dengan kiroah. Nah, kemudian Fa aso ya. ya maka lafat ya tadi yang ada di surat Toha tadi, khobarul mubtada'i, yaitu khobar, mubtada'nya apa? Hiya di situ. Marfu'un dhammatin muqaddaratin alal alifi. Yang marfu'nya, tanda rofaknya adalah domah yang ditakdirkan di atas alif yang ada pada aso. Mana amin zuhuriha at-ta'adzuru yang menghalangi tampaknya dhammah di atas alif itu adalah at-ta'adzur. Ya uzur atau mustahil. Karena alif tidak bisa diberikan harokat. Wa huwa mudhafun dan asa itu adalah mudhaf. Wal ya'u dhamirun muttasilun. Dan ya yang ada pada asa yaitu dhamir muttasil mabniyun alal fathhi yang mabni dengan fathah fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi yang menempati kedudukan majrur sebagai mudhaf ilaih. Kemudian waqala Abu Dzu'aib bin Al-Hudzali dan berkata Abu Dzu'aib Al-Hudzali beliau mengatakan ya beliau ini seorang penyair. Ya, beliau mengatakan apa? Sabaku hawaiya wa a'naqu hawahumu fatukhurrimu walikulli jambin masra'u. Ya, kita lihat uh, artinya di catatan kaki. Sabaku Hawaya maksudnya matu qabli. Ya, mereka telah mati sebelum aku. Ya, telah mati mendahuluiku. Kemudian wa'a'naku, maksud dari wa'a'naku itu adalah sairul unuqi. Ya, maksudnya ya barisan dari leher. Atau maksudnya apa? As-sairus sari'u. Ya, rombongan atau barisan yang cepat. Ai maksudnya apa? Tabi'a ba'duhum ba'don. Ya, bahwa ya mereka itu saling mengikuti dengan cepat, ya saling mengikuti. Ya, artinya orang-orang yang di sekitar kita itu ya saling mengikuti, meninggal kemudian meninggal lagi, meninggal lagi sebelum kita. Ya, itu maksudnya. Kemudian waktu tukhurrimu, tukhurrimu di situ bil bina ilil majhuli, ini adalah isim yang mabni untuk majhul. Ai maksudnya apa? Intakosot humul maniyatu. Intakosot humul maniyatu. Ya, kematian itu membuat mereka itu berkurang. Ya, artinya berarti ya syair ini itu menunjukkan ya ratapan terhadap orang-orang yang mati mendahului kita. Ya mereka meninggal sebelumku wa a'naqu humu. ya saling mengikuti kematian mereka. Fatukhurrimu ya kematian itu membuat mereka berkurang walikulli jambin masra'u. Setiap sisi ya setiap kehidupan itu memiliki kematian. Kemudian i'rabuhu i'rab dari syair ini sabaku fi'lun wa fa'ilun. Sabaku itu fi'il dan fa'il. Hawayya ya hawayya di situ maf'ulun bihi mansubun bi fathatin muqaddaratin 'alal alifi al munqalibati ya'an. Nah, ini berarti mengikuti tadi eh, cara membaca dialek Hudzail kan al huzali ini uh, Abu Dhu'aib al-Hudhali. Nah, beliau berarti dari Bani Huzail. Nah, beliau itu tadinya Hawa ya, ya Hawa ya, alifnya diubah menjadi ya, menjadi Hawaya. Menjadi apa maf'ul bih yang mansub dengan fathah yang ditakdirkan di atas alif al-munqalibatiyaan. Yang alif tersebut itu sudah berubah menjadi ya ya maf'ulun bihi mansubun bi fathatin muqaddaratin 'alal alifi al munqalibati ya'an. Nah, kemudian li idghamiha fi ya'il mutakallimi. Dan ya tersebut itu diidghamkan kepada ya mutakallim ala lughati qabilati syairi. Ini mengikuti dialek dari kabilah penyair yaitu Hudzail tadi. Mana amin zuhuriha at-ta'adzuru yang menghalangi tampaknya ya tampaknya mm, fathah ya mansub fathah mansub pada uh, ya tersebut itu ta'adzur ya ta'adzur ya udzur atau tidak mungkin ya tidak mungkin kemudian setelah fathah dibaca fathah lagi karena diidghamkan wa ya'ul mutakallimi mudhafun ilaihi mabniyun 'alal fathi Ya mutakallim itu mudhof ilaih yang mabni dengan fathah fi mahalli jarrin yang menempati kedudukan majarur sebagai mudhof ilaihi. Wa a'naqu fi'lun wa fa'ilun. Lafat a'naqu adalah fi'il dan fa'il. Lihawahumu allamu harfu jarrin. Lam yang ada pada lihawahumu itu adalah huruf jar. Hawa ismun majarurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun. Hawa itu adalah isim majrur dan tanda majrurnya adalah kasroh yang ditakdirkan. Ya. Kemudian alal alifi ditakdirkan di atas alif litta'adzuri karena uzur atau mustahil alif diberikan harokat. Wal jarru wal majruru muta'alliqun bil fi'li qablahu dan jar hawa humu itu berkaitan dengan fiil sebelumnya yaitu a'naku. Wa hawa mudhafun dan hawa di situ adalah mudhaf wal ha'u mudhafun ilaihi dan hak yang ada pada hawa humu itu mudhaf ilaih wal mimu alamatul jam'i. Mim yang ada pada lihawa humu itu adalah tanda jamak. Fatukhurrimu Kemudian lafat fatu khurrimu fi'lun maudin mabniyun lil majahuli. Itu adalah fi'il maudi yang mabni dengan tanda atau mabni di, untuk majahul. Ya, karena asal dari fi'ilnya adalah takhorroma, kemudian takhorroma, takhorromu. Nah, takhorromu itu kalau di majahulkan atau tukhur, tukhurrimu, tuhur rim tuhur maaf tuhur rima kemudian tuhur tuhur rimu nah seperti itu maksudnya kemudian wal na ibu fa'ilin wawu yang ada pada tuhur rimu itu adalah na naibul fa'il wa likulli al wawu lil hali wawunya adalah wawu hal likulli jarun wa majarurun itu adalah jar majrur khobarun muqaddamun, khobar yang didahulukan. Jambin mudhafun ilaihi, jambin adalah mudhaf ilaihi. Masra'u mubtada'un muakhorun. Lafat masra'u adalah mubtada' yang diakhirkan. Wal jumlatu halun, dan jumlah walikulli jambin masra'u adalah hal. Itu arab dari syair tadi. Tetapi yang menjadi syahidnya adalah faqauluhu hawaiya Ya, ucapan dari Abu Zu'aib al hudzali Hawaya itu adalah asluhu Hawaya. Asalnya adalah Hawaya. Fal alifu aliful maksuri. Alifnya di situ adalah alif maksur. Wa ba'daha ya'ul mutakallimi. Dan setelahnya itu adalah ya' mutakallim. Fa kolabal alifu ya'an. Ya, kemud maka uh, alifa yaan maka penyair itu mengubah alifnya itu menjadi ya ya faqalabal alifa yaan maka penyair yaitu Abu Dhu'aib al hudhali mengubah alifnya menjadi ya wa maha fi ya'il mutakallimi kemudian Abu Dhu'aib mengidagomkan alif yang berubah menjadi ya tersebut diidagomkan kepada ya mutakallim Fasorot hawaiya. Maka jadilah hawaiya. Ini mengikuti dialeknya eh, orang-orang uh, Hudzail atau kabilah Hudzail. Nah tadi permasalahan pertama yang dikecualikan itu ketika mudofnya berupa maksur. Kemudian yang kedua, al-mas'alatu thaniyatu, itu adalah al-manqusu. Ketika mudofnya itu berupa isim yang manqus mislu contohnya al-hadi ya, yang memberikan petunjuk. wadai yang menyeru. Nah ini adalah isim manqus. Wa hukmuhu anna akhirahu wajibus sukuni. Hukumnya itu adalah akhirnya itu wajib disukun. Mengapa? Li Li'anna ya'ahu mudghamatun fi ya'il mutakallimi. Ya, mankus itu kan akhirnya ya. Karena ya-nya itu diidghamkan kepada ya mutakallim. Kemudian wayaul mutakallimi wajibatul fathi. Kemudian ya mutakallimnya wajib dibaca fathah. Takulu engkau katakan asy-syar'u hadiyya uh, li tariqil khairi. Ya asy-syar'u Hadiah li tariqil khairi. Syariat itu adalah yang memberikan petunjuk kepadaku untuk jalan kebaikan. Ya. Jadi hadiah li tariqil khairi. Fahadiyah khobarul mubtada'i. Maka hadiah adalah khobar mubtada'. Marfu'un bidommatin muqaddaratin alal ya'i yang marfu dengan dommah yang ditakdirkan di atas ya. Al-mudaghamati fi ya'il mutakallimi. Yang ya tersebut diidghamkan kepada ya mutakallim. Mana amin zuhuriha athiqalu. Yang menghalangi tampaknya dommah itu adalah berat. Ya, berat dibaca. Ya, karena ya bisa saja sebetulnya hadiyu ya, ya Tetapi berat dibaca terutama untuk orang Arab. Wa huwa mudhafun dan hadi itu adalah mudhaf. Wa ya'ul mutakallimi dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Dan ya mutakallim adalah domir mutasil yang mabni dengan fathah, menempati kedudukan majerur sebagai mudhaf ilaihi. Kemudian almas alatul thalithatu, permasalahan yang ketiga, itu adalah al-muthanna shibahuhu. yaitu muthanna dan isim-isim yang menyerupai muthanna. Maka apa? Wa hukmuhu anna akhirahu wajibus sukuni. Sama. Ya hukumnya itu akhir dari mudhafnya dibaca sukun. Wal ya'u wajibatul fathhi Dan ya' mutakalimnya wajib dibaca fathah. Wa tukhdhafun nunu lil idhofati Kemudian nun yang ada pada muthanna itu dihapus karena idhofah Ya, seperti kita bani. Nah, ninya itu, nunnya dihapus. Kemudian, watas lamul alifu. Kemudian alifnya itu selamat atau dibiarkan fi halatir rafi pada keadaan ketika i'rabnya rafa. Nah, jadi alifnya tetap ada kalau kedudukan dari idofahnya itu rafa. Kemudian fi halatayin nasbi wal jarri tudghamul ya'u fi ya'il mutakallimi. Akan tetapi ketika dalam dua keadaan yaitu nasab dan jar, maka ya-nya diidghamkan kepada ya' mutakallim. Karena apa? Ketika isim mutanna itu mansub dan majerur, itu tanda yang robnya berubah dari berubah dari alif menjadi ya. Kita bani, kita baini, kita baini. Ya menjadi ya. Tadinya alif menjadi ya. Maka kalau ya ya tinggal diidghamkan ke ya kalman kusi, seperti contoh isim mankus. Takulu, engkau katakan, lan ujaza illa bima qaddamat yadaya. Lan ujaza illa bima qaddamat yadaya. Aku tidak akan dibalas, ya, melainkan dengan apa yang dikerjakan oleh kedua tanganku, diperbuat oleh kedua tanganku. Ya, jadi balasan yang ku terima nanti itu adalah semuanya karena apa yang diperbuat oleh uh, kedua tanganku. Ya maka yadaya di situ itu kan marfu sebagai fa'il dari qaddamat. Maka alifnya tetap ya kemudian ya-nya dibaca fathah. Kemudian la a'tamidu fir rizqi ba'dallahi illa ala yadayya. Ya saya berkaitan dengan rizki rezeki saya rezeki ya berkaitan dengan rezeki saya tidak akan bersandar ya setelah bersandar kepada Allah tentu saja kecuali bersandar kepada kedua tanganku sendiri. Ya pertama hanya bersandar kepada Allah. Kemudian setelah itu saya tidak bersandar kepada orang lain tetapi hanya bersandar kepada kedua tanganku. Nah di sini yadaya itu majrur. Ya, majarur. Majarur kan berarti asalnya yadaini. Ya, yadaini li. Ya. Maka di situ yaknya nunnya dihapus, yaknya tinggal diidghamkan ke ya mutakallim. Fa yadaya fa'ilun marfu'un bil alifi. Maka yadaya adalah fa'il yang marfu' dengan alif. Wal ya'u mudhafun ilaihi dan yaknya adalah mudhaf ilaihi mabniun 'alal fathi fi mahalli jarrin yang mabni dengan fathah yang menempati kedudukan majerur. Wal aslu dan asalnya yadani li, ya, kedua tangan yang saya miliki. Fahudifatin nun maka nun yang ada pada yadani itu dihapus. Wallamu lil idofati, dan lam yang ada pada li juga dihapus karena diidofahkan. Menjadi yadaya. Wafil mithalithani dan contoh yang kedua yang ala yadaya tadi, udghimatil ya'u fil ya'i. Ya itu diidghamkan kepada ya, ya, ya yang ada pada musanna itu diidghamkan kepada ya mutakallim. Wa minhu qauluhu ta'ala dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Sad ayat ke-75 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya." Ya ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ya ini sebelumnya ya iblisu, ya qala ya iblisu, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Allah berfirman, "Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada zat yang kuciptakan dengan kedua tanganku. Ya. Maka di sini ada apa? Biyadaya. Ya, biyadaya. Berarti ini majerur. Fa yadaya ismun majerurun. Maka yadaya di situ adalah isim yang majerur wa alamatu jarrihi al-ya'u al-mudghamatu fi ya'il mutakallimi dan tanda jarnya, ya tanda majarurnya adalah ya. ya karena tanda majarur dari isim musanna itu adalah ya. Nah, ya yang mana? Ya yang diidghamkan kepada ya mutakallim. Wa ya'ul mutakallimi mudhafun ilaihi dan ya mutakallimnya adalah mudhaf ilaihi. Kemudian almas alatur rabi'atu permasalahan keempat yang tadi dikecualikan dari kaidah umum idofah kepada yang mutakallim itu adalah jam'ul mudzakkari salimi wa shibahuhu. Yaitu jamak mudzakkar salim dan yang serupa dengannya. Wa hukmuhu anna akhirahu wajibus sukuni. Dan hukumnya sama. ya. Huruf terakhir dari jamak mudzakkar salim itu wajib disukun wal ya'u wa wal ya'a wajibatul fathi dan yaknya wajib dibaca fathah. Wa fi halatir raf'i dan untuk kedudukan rafa tuqlabul wawu ya'an. Wawunya itu diubah menjadi ya. Karena kan tanda rafa dari jamak muzakkar salim itu wawu. Ya mutarrisuna. Ya ada wawu di situ, tapi wawunya diubah menjadi ya. Wa tudghamu fi ya'il mutakallimi Kemudian diidromkan kepada ya mutakalim, dileburkan. Watu kelabut dommatu kasrotan. Kemudian yang tadinya dommah itu diubah eh, uh, menjadi kasroh. Karena apa? Mudarrisuna. Sinnya di situ kan dibaca dommah. Ya. Tetapi kalau dibaca dommah menjadi kalau di idofahkan kepada ya mutakalim menjadi mudarrisuyya. Ya, mudarrisuyya. Nah, ini sulit dibaca menurut orang Arab. Maka sinnya itu diubah menjadi kasroh. Kenapa? Lil munasabati. Karena uh, kesesuaian menjadi mudar, mudarrisiyya. Ya, mudarrisiyya. yang mudarrisuyya menjadi mudarrisiyya. Ya. Itu kalau rofa. Amma fi halatayin nasbi wal jari. adapun untuk dua keadaan yaitu nasab dan jar, ya maka kalau tanda nasab dan jar jadi jamak tanda nasab dan jar dari jamak mudzakkar salim itu sudah ya. Maka tinggal fatu daghamul ya'u fil ya'i, tinggal diidghamkan yaknya kepada ya mutakallim. Takulu engkau mengatakan antum musyarikiyya fit da'wati ilallahi. Ya, kalian adalah orang-orang yang menyertaiku ya, dalam dakwah kepada Allah. Ya, maka apa? Wal aslu asalnya musyaririkuna nali. Ya, engkau adalah orang-orang yang menyertaiku. Fahudhifatin nunu wallamu lil idofati. Maka nun yang ada pada musyarikuna dan lam yang ada pada li itu dihapus karena idhofah. Fasoro, maka menjadi apa? Musyarikuya. Ya, musyarikuya. Thumma kulibatil wawu ya'an. Kemudian wawunya itu diubah menjadi ya. Wa udhrimat fil ya'i. Ya, kemudian diidghamkan kepada ya. Menjadi apa? Musyarikuya ya musyarakiyah wa qulibatid dhammatu kasratan Kemudian dhammahnya diubah menjadi kasroh. fasara maka menjadi musyarikiyya. Ternyata musyarakiyya menjadi musyarikiyya. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat ke-22 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma antum bimusrikhiyya ya wa ma antum bimusrikhiyya ya uh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan sekali-kali kalian tidak akan dapat menjadi orang-orang yang menolongku ya bi musrikhiyya berarti majrur Faqad qara al-jumhuru bi fathil ya'i musyaddadatan. Nah, jumhur dari ulama qiraah ya mayoritas ulama qiraah itu membaca fathah ya tadi musrikhia itu dengan musyaddadah dengan tasdid. Mengapa dibaca tasdid? Li'anna ya al-jam'i udghimat fi ya'il mutakallimi. Karena ya yang ada pada jamak mudzakkar salim itu diidghamkan kepada ya mutakallim. Wahia maftuhatun. Dalam keadaan dia itu fathah. Fabaqiyat ala fathiha. Maka ya dibiarkan dalam keadaan fathah. Itu menurut mayoritas ulama qiraah. Wa qara'a ham, wa qara'a Hamzatu minas sab'ati. Akan tetapi Hamzah yang beliau salah seorang dari tujuh ulama qiraah itu membacanya dengan bikas bikasrilya ilmu syaddad. Bikasrilyai musyaddadatan. Membacanya dengan mengkasrohkan ya yang dibaca dengan tasdid. Berarti apa? Bimusrikhiyyi. Ya, bimusrikhiyyi. Wahia lughatun li ba'dil arabi. Dan ini adalah dialek bagi sebagian uh, kabilah di Arab. Ya, ini dapat dilihat sama tadi untur al-kashfu pada al-kashf al-mujallada jilid kedua safhata sitin wa isrina pada halaman 26. Atau an-nashru dapat dibaca pada an-nashr al-mujallada jilid kedua safhata thamanin wa tis'ina wa ini halaman 298. Kemudian wa safhata tis'in wa tis'ina wa ini halaman 299. Nah, kemudian fa'inka nama qoblal wawi maftuhan, akan tetapi kalau sebelum wawunya itu adalah huruf yang dibaca fathah, contohnya apa? Nahwu mustofauna, kan mustofa, ya kemudian dibaca eh, sebagai jamak mudhakar salim jadi mustofauna, ya mustofauna. Maka apa? Baqiya ala fathihi. Maka fa'nya tidak perlu diubah menjadi kasroh. Tetap dijadikan sebagai uh, fathah, tetap dibaca fathah. Fatakulu maka engkau katakan mustofaya. Ya, mustofaya. Nah, itu berarti mustofanya banyak. Ya, orang-orang terpilihnya banyak. Wahada makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala akhira ma udhifa lil yaksir ila akhirih. Ai maksudnya iksir akhirul ismil ladzi udhifa. Kasrohkan huruf terakhir dari isim yang diidhofahkan. Lilya bil qasri. Lilya itu dibaca dengan maksur Kan aslinya lilyai, ya harusnya mamdud, ada hamzahnya. Tetapi dibaca maksur lilwazni, karena mengikuti wazan syair. Wahiyaya ul mutakallimi. Dan yang dimaksud ya di situ adalah ya mutakallim. Bidali litarjamati, yang menjadi petunjuk adalah yang tertulis dalam syair-syair setelah itu, ya bait-bait setelah itu. Bisyarti, namun dengan syarat, alla yakuna hada hadha lismin mu'tallil akhiri um, atau bisyarti alla yakuna hada lismi mu'tallil akhiri ya dengan syarat ya wajib dibaca kasroh itu itu jika isim tersebut itu bukan isim mu'tal akhir yang akhirnya itu huruf illah seperti apa kalman kusi seperti isim mankus. Mithlu contohnya romin. Nah, romin di sini seolah-olah itu isim yang sahih. Tetapi kan asalnya ada ya setelahnya, arromi. Ya, arromi. Tetapi di sini ya nya dihilangkan karena dia datang dalam keadaan nakirah menjadi romin. Itu ismu fa'ilin min roma. Itu adalah isim fa'il dari fi'il roma ya, orang yang melempar. Wa kal maksuri dan contoh isim yang muktal akhir adalah isim maksur. Mithlu contohnya kozan. ya koza di situ. Apa itu? Wa hiyal musogi rotul lati taqa'u fil aini fatu'limuha. Yaitu ya zat-zat atau partikel kecil yang ada di mata ya sehingga yang menyakiti atau yang mengotori mata, yang membuat kelilipan ya seperti ya kelilipan itu kan sakit ya karena ada kotoran yang masuk ke dalam mata. Wa kadzalika la yakunu musannan. Ya, dan demikian juga wajib dikasrohkan huruf terakhir dari mudhof ketika disandarkan kepada ya mutakallim selama isim tersebut bukan musanna. Kabna ini contohnya seperti ibna ini ya, dua anak laki-laki. Au jam'a mudhakkarin salimin. Dan juga selama isim tersebut bukan jamak mudhakkar salim. Ka zaidina, seperti zaidina. Fadhi, yang maksud dari fadhi, ay fahadhi takunul ya'u ba'daha maftuhatan. Maka kalau yang termasuk dalam itu tadi, ya seperti mankus, maksur, kemudian musanna jama' mudzakkar salim, pada saat itu yaknya dibaca dengan fathah. Wa qawluhu uhtudhi dan ucapan Ibnu Malik uhtudhi ay uttubi'a. Ya, diikutkan. Wa fuhima min takhsisihi fathul ya'i fi hadhil mawadhi'i dan dapat dipahami dari dikhususkannya uh, eh, oh, nah, ibul naibul fa'ilnya fuhima itu yang annal ya'a. Berarti min taksisihi fathal ya'i. Ya wa fuhima min taksisihi fathal ya'i fi hadihil mawadi'i annal ya'a fi ghairiha la yajibu fathuha. Dan dapat dipahami, ya dari dikhususkannya di sini, memfathahkan ya pada keempat keadaan tadi, itu dapat dipahami annal ya'a, ya bahwa ya pada fi ghairiha, pada selain keempat keadaan tadi, la yajibu fathuha, tidak wajib dibaca fathah. Bal yajuzu fathuha wa sukunuha. Ya, bahkan boleh dibaca fathah atau sukun, kama takotama sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Thumma dhakara Annalia allati fi akhiril mudhofi, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan bahwa ya yang ada di akhir mudhof wahiya ya'ul muthanna wa jam'il mudzakkari, yaitu ya yang ada pada muthanna dan jamak mudzakkar, wa ya'ul manqusi dan ya yang ada pada isim manqus tudghamu fihi, diidghamkan dileburkan kepadanya kepada apa? Ai fiya ilmu takallimi. Dileburkan kepada ya mutakallim. Wahuwal mudofu ilaihi. Yang ya mutakallim itu kedudukannya sebagai mudhaf ilaihi. Wa kadzalika tudghamul wawu fil ya'i. Demikian juga wawu yang ada pada misalnya jamak mudzakkar salim itu diidghamkan kepada ya. Ba'da qalbiha ya'an. Setelah wawu tersebut itu berubah menjadi ya. Mengapa? Li'annal harfa la yudhagamu illa fi mithlihi. Karena yang namanya huruf itu tidak dapat melebur kecuali kepada huruf yang sama dengan dirinya. Karena itu wawunya diubah menjadi ya. Thumma ingka nama qoblal wawi matmuman. Kemudian jika huruf sebelum wawu yang ada pada jamak mudhakar salim itu harokatnya dhammah. Fa innahu yuksaru. Maka dia diubah menjadi kasroh. Ya. Mudarrisuna. Mudarrisuya menjadi mudarrisiya. Mengapa diubah menjadi kasroh? nan nutaku. Untuk e, mempermudah pengucapan. Atau ai yashulun nutaku. Lebih mudah diucapkan bil kasroti qoblal ya'i Ya, lebih mudah diucapkan kalau sebelum ya itu harokatnya kasroh. Qoblal ya ilmu syaddadati badalan minat dommati. Ya, lebih mudah membaca dengan kasroh sebelum ya yang ditasdid menggantikan dommah. Thumma qala, ya kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa alifan salim. Ay maksudnya, abqil alifa fil musanna al marfu'i. Ya, biarkanlah alif atau sisakan alif pada musanna yang marfu wal maqsuri dan juga pada isim yang maksur. Inda idhafatihima lil ya'i. Ketika musanna yang marfu dan maksur tersebut diidofahkan kepada ya. Illa inda huzailin kecuali mengikuti dialeknya kabilah Hudzail. Fa tanqalibu aliful maqsuri ya'an. Kalau mengikuti dialeknya kabilah Hudzail, maka alif maksurnya itu berubah menjadi ya. Ini adalah akhir dari pembahasan idhofah. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.